Tchau. <laughs> Yang kemerong di tengah. Masih gini tadi ya, ya. Perlu. bawa, eh, เราคิดผิดเลยตอนนี้ya darah pangan yang paling hati berarti ya main ya kok hmm. ya berarti manut lapang bener-bener soalnya kamu kucing sama dia kurang mampu sih ya iya iya kamu yang sana mempang ya suasananya layak tapi nongkrong gitu ya lah ini ini ini itu mau manusia kayak dia nggak lo patut banget manusia ya terus kan lihat kondisi lingkungan itu loh <laughs> Google ba? Google, bilang, Google. Yung malam, kain. Bakit meron หลวงพ่อยึดก็ว่าได้กิน